Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan kita bahkan menciptakan jin di antara tujuannya adalah supaya mereka memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat. Allah tabaraka wa taala menyatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala kecuali supaya mereka memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata supaya mereka mentahidkan aku yaitu memurnikan memberikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah juga di antara kita menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala adalah dalam rangka untuk mencari kecintaan Allah tabaraka wa taala karena tatkala seorang hamba mereka dicintai oleh Allah tabaraka wa taala maka sungguh mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini tatkala seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis tersebut tentang hadis qudsi Allah menyatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha warijlahul lati yamshi biha wala in sa'altani Utiyannahu. wala in ista'adhani la'u'idhannahu inilah keutamaan yang akan didapat oleh mereka orang-orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala Kata Allah tabaraka wa taala, "Fa'idha ahbabtuhu" Maka apabila aku telah mencintai orang tersebut, apabila aku telah mencintai hamba tersebut, Allah nyatakan akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Akulah tangannya yang dengannya dia meraba. Akulah kakinya yang dengannya dia berjalan maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala tentang makna kalimat tersebut. Kata beliau tentang makna kalimat tersebut. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maknanya kata beliau aisadatuhu fi kulli yusma'u wala yasma'u illa ma fihil khair itu Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruskan pada setiap perkara yang dia dengar sehingga tidaklah orang tersebut mendengar kecuali dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan ini maknanya ini tatkala seorang hamba barakallahu fikum mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Maka pendengarannya akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang mafihil khair, yang di dalamnya terdapat kebaikan. Dan tidaklah melihat kecuali dalam perkara-perkara yang membawa di dalamnya kebaikan. Barakallahu fikum inilah pahala atau keutamaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mereka dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita kita akan membahas sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita membahas sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala, maka kita akan bahas tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala tanda seorang hamba dicintai oleh Allah tabaraka wa taala maka di sana banyak sekali tanda tatkala seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa taala banyak sekali alamah tanda yang seorang hamba itu mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala maka di antara tandanya adalah al-qabulu fil ardi wal mahabbati fi qulubil mukminin ini di antara tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala al-qabulu fil ardi Orang tersebut diterima di muka bumi di hati-hatinya orang yang beriman. Wa mahabbah dan juga dicintai oleh orang-orang yang beriman. Inilah tanda tatkala seorang hamba itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dia akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Dia akan dicintai oleh orang-orang saleh akan dicintai oleh wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Hal yang demikian dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ke-96. Allah menyatakan innalladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu sesungguhnya mereka orang-orang yang aman yang beriman itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diimani kemudian setelah itu amilus salihat membarengi keimanannya dengan amalan-amalan solihat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala kemudian membarengi dengan amalan-amalan salihat maka Allah akan menjadikan untuk mereka dicintai Allah akan menjadikan untuk mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat Allah jadikan orang tersebut dicintai siapa yang mencintai mereka Siapa yang akan mencintai mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dibarengi keimanannya dengan menjalankan amalan-amalan salihat maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya kata beliau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya tentang ayat tersebut di dalam surat Maryam ayat yang ke-96 kata beliau hadza min ni'matillahi ala ibadihi alladzina jama'u bainal imani wal amali shalih." kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah ala ibadihi kepada hambanya ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi kepada hambanya yang mereka mengumpulkan atau menggabungkan antara keimanan dan amalan-amalan soleh. Ini kalau Syekh Rahman As-Sa'di. Ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang mengumpulkan bainal iman antara keimanan dan amalan salih. Apa kenikmatan yang akan dia dapatkan? Kata beliau an wa'adahum an yaja'ala lahum wudden. Allah akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang dicintai ay mahabbatan wa wadadan fi qulubi auliyaihi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang dicintai fi qulubi auliyaihi itu dicintai di hati-hatinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini yang akan mencintai mereka orang-orang yang beriman kemudian melakukan amalan-amalan soleh. Allah akan menjadikan mereka itu menjadi orang yang dicintai, yaitu dicintai oleh mereka, dicintai oleh wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Siapa itu wali-walinya Allah tabaraka wa taala? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala ini yang akan mencintai mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala kemudian kata beliau wa ahlus sama'i wal ardi begitu juga mereka akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi penduduk langit yaitu para malaikat Ya. penduduk bumi yaitu mereka para wali-walinya Allah tabaraka wa taala baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala maka ini sebagai alamah sebagai tanda orang tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa taala akan diterima oleh wali-walinya Allah akan dicintai oleh wali-walinya Allah akan dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah tabaraka wa taala hal yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril Allah yuhibbu fulanan faahibah. wa yuhibbuhu Jibril wa yunadi Jibrilu fi ahli samai Allah yuhibbu fulanan fa wa yuhibbuhu ahlus sama Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya idza ahaballah apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba nada Jibril maka Allah itu akan memanggil Jibril sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan maka cintailah dia wa yuhibbuhu Jibril Jibril pun mencintai orang tersebut setelah itu Jibril pun memanggil penduduk langit yaitu para malaikat ya. Jibril itu memanggil penduduk langit yaitu para malaikat mengatakan Inallah yuhibbu fulanan faahibbuh kata Jibril alaihi salam sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan maka cintailah oleh kalian orang tersebut wa yuhibbuhu ahlus sama akhirnya pun penduduk langit mencintai orang tersebut itu para malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala ini tanda yang pertama. Tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan dicintai di dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman. Diterima oleh orang-orang yang beriman. Kemudian tanda yang kedua, Tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hifdzu min fitnati dunya. Al-hifdzu min fitnati dunya. Orang tersebut akan dijaga dari kejelekan-kejelekan dunia. Orang tersebut akan dijaga dari fitnah-fitnah dunia yang namanya fitnah dunia barakallahu fikum bentuknya sangat banyak. Bisa fitnah yang bentuknya subhat. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah yang bentuknya subhat yang dilontarkan atau yang didengung-dengungkan oleh ahlul batil, orang yang berjalan di atas kebatilan. Yang diserukan oleh ahlul bedah yang diserukan oleh hisbiyun maka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala min fitnati dunia yang bentuknya subhat ya. sehingga tatkala muncul fitnah orang tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak terbawa oleh fitnah Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum fitnah yang kedua yang bentuknya syahwat. Baik syahwat kepada an-nisa, para wanita maupun syahwat kepada al-amwal, harta. Ini juga merupakan fitnah. Maka orang yang mereka dicintai oleh Allah tabaraka wa taala mereka itu akan dijaga dari fitnah dunia dari kejelekan-kejelekan dunia fitnah yang bentuknya subhat maupun fitnah yang bentuknya sahwat ya. barakallahu fikum yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu taala anhu disebutkan di dalam hadis tersebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza ahabballahu 'abdan hamahud dunya. Rawahu tirmidhi Wasahahahu Albani fi fi sahihi tirmidhi Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan" apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba maka Allah akan menjaga hamba tersebut dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dunia Allah akan menjaga orang tersebut dari kejelekan-kejelekan dunia Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Tirmidzi barakallahu fikum maka ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah maka dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala makna hadis tersebut makna apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya Allah akan menjaga dari fitnah-fitnah dunia. Maknanya kata beliau hafizahu min mata'id dunya wa manasibiha. Allah akan menjaga orang tersebut dari mata'id dunia dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyebabkan orang tersebut menjadi lalai Betapa banyak tatkala seorang hamba tidak dijaga oleh Allah tabaraka wa taala tatkala mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dia menjadi lalai dengan dunia tersebut. Dia melupakan Allah, dia melupakan mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian orang tersebut akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari kejelekan-kejelekan dunia. Maka inilah tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dunia dan akan dijaga dari fitnah-fitnah dunia baik fitnah yang bentuknya subhat maupun fitnah yang bentuknya sahwat barakallahu fikum kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah tanda yang ketiga tanda yang ketiga tatkala seorang hamba itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala al-ibtila' yaitu orang tersebut akan diuji akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala sehingga al-ibtila min alamati mahabbatillahi lil abd al-ibtila ujian ini adalah min alamah tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ya. tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya ujian, bersamaan dengan besarnya ujian yang didapati oleh orang tersebut. Artinya tatkala seorang hamba mendapatkan ujian semakin berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan besar pula al-jaza yang akan mereka dapatkan. Balasan pahala yang akan mereka dapatkan pun semakin besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai, mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dibiarkan ya. akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah orang tersebut benar-benar barakallahu fikum berpegang teguh di atas al-haq akan mendapatkan ujian. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhata." Maka barang siapa yang dia ridha dengan ujian tersebut, ya, tatkala mendapatkan musibah dia ridha, tatkala mendapatkan ujian dia ridha maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala ini orang yang ridho di dalam mendapatkan musibah dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi barang siapa yang dia mendapatkan musibah dia murka dia berkeluh kesah tidak ridho tidak bersabar di dalam mendapatkan musibah tersebut maka orang tersebut pun akan mendapatkan murka dari Allah tabaraka wa taala sehingga al-imam Muhammad ibn Thaymin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab sarah terhadap Riyadus Salihin tentang keadaan manusia tatkala mendapatkan musibah. Kata beliau bahwasanya keadaan manusia tatkala mendapatkan musibah itu ada empat keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang paling jelek. Siapa itu mereka? Yaitu keadaan orang yang tasahub. Orang yang tasahub tatkala mendapatkan musibah. Orang yang berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah. Ini keadaan manusia yang paling jelek. Kenapa demikian? Orang yang dia tasahud berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah maka justru dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibahnya. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah kata beliau ada pun yang namanya tasahud ini ada tiga jenis ya. Tasahud berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah atasakhutu bil lisan. Yang pertama adalah berkeluh kesah dengan lisannya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah tatkala dia mendapatkan musibah dia akan berdoa kejelekan untuk dirinya. Iya. Dia akan mendoakan kejelekan untuk dirinya tatkala mendapatkan musibah. Ya. Tatkala mendapatkan musibah dia berdoa kebinasaan kepada dirinya. Ini yang namanya tasahud bilisan. Yang kedua adalah at-tasakhutu biqalbihi. Yang kedua adalah tasakhut dengan hatinya. Bagaimana bentuknya? Tatkala orang tersebut mendapatkan musibah, barakallahu fikum dia memiliki suudzon buruk sangka kepada Allah tabaraka wa taala menganggap Allah subhanahu wa taala tidak adilah dan seterusnya barakallahu fikum kemudian yang ketiga adalah atasakhut bil jawarih tasakhut dengan anggota badannya yaitu orang tersebut barakallahu fikum tatkala mendapatkan musibah bisa juga mereka teriak-teriak menyobek-nyobek bajunya memukuli wajahnya atau menggundul kepalanya karena saking sedihnya mendapatkan musibah ya. maka inilah bentuk-bentuk tasahud tatkala seorang mendapatkan musibah inilah jenis manusia yang paling jelek tatkala mendapatkan musibah maka kita jangan sampai menjadi jenis yang pertama ini Jangan sampai kita menjadi jenis yang pertama ini tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata murka dengan ujian tersebut. Dia tasakhut berkeluh kesah dengan ujian tersebut karena Nabi mengatakan waman sahopo falahu sahop. Barang siapa yang dia murka berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah tabaraka wa taala. Keadaan manusia yang kedua tatkala mendapatkan musibah mereka adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Bagaimana seorang dikatakan bersabar tatkala mendapatkan musibah? Sebetulnya musibah tersebut berat, tapi dia berusaha menahan lisannya, menahan hatinya, menahan badannya untuk tidak berkeluh kesah. Sebetulnya musibah yang dia dapatkan berat. Ya. Mungkin barakallahu fikum ditimpa suatu sakit yang cukup lama. Sebetulnya berat sakit yang dia alami atau ditimpa kematian atau ditimpa dengan kekurangan harta. Ya. Dia berat tapi dia berusaha untuk menahan tangannya sehingga dia tidak sampai berkeluh kesah dengan tangannya dia tidak merobek-robek bajunya. Dia tidak menampar-nampar pipinya. Dia berusaha menahan hatinya. Sehingga hatinya tidak lagi su'udhan kepada Allah. Justru kebalikannya dia husnulan, Berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum dia menahan lisannya untuk tidak tasahud. Inilah jenis orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah. Jenis yang kedua adalah mereka ar-ridha, orang yang ridha tatkala mendapatkan ujian, tatkala mendapatkan musibah. Dia ridha barakallahu fikum dengan ujian tersebut. Dia lapang dadanya. Kemudian jenis yang keempat mereka adalah orang-orang yang bersyukur tatkala mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Maka ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah idza ahaba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang dia rida tatkala mendapatkan ujian, tidak berkeluh kesah, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam hadis yang sahih di dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ayun nasi asaddu bala qala al anbiya thumal al amsalu fal amsal wa yubtala rajulu ala hasbi dinihi Disebutkan di dalam hadis tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu aku katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau wahai Rasulullah, ayun nasi asad balaan jenis manusia seperti apakah yang paling berat ujiannya ditanya manusia yang paling berat ujiannya itu siapa maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab kala al anbiya yang pertama adalah para nabi kenapa para nabi barakallahu fikum orang yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala karena para nabi adalah ahabul khalqi ilallah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah para nabi dan para rasul mereka adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah sehingga mereka pun mendapatkan ujian yang sangat berat ya. bahkan sakit yang dirasakan oleh mereka beda dengan sakit yang dirasakan oleh kita iya. lebih berat sakit yang dirasakan oleh mereka Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang semisal dengan mereka, fal amfal yang semisal lagi, itu mereka orang-orang yang mengikuti, yang berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pun akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi maka akan diuji seorang itu sesuai kadar agamanya artinya tatkala agama orang tersebut semakin kuat keimanan orang tersebut semakin kuat ujiannya pun akan semakin berat. Barakallahu fikum. Ya. Ini tanda yang ketiga. Ya. Tanda tatkala seorang hamba dia dicintai oleh Allah tabaraka wa adalah dia akan mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. mu'minun rahimani wa Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala setelah kita mengetahui tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah tabaraka wa taala bahkan keutamaan yang akan didapati oleh mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Allah akan menjaga pendengarannya akan menjaga penglihatannya akan menjaga kakinya menjaga tangannya semua dijaga oleh Allah tabaraka wa taala maka di sana banyak sekali asbab-asbab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Madari Salikin pada halaman 737 ya, cetakan yang ada di kitab saya itu beliau menyebutkan banyak sekali tentang sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Maka ya mukminun rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala yang pertama adalah al-ibtiba' atau al-ittiba'. Ya. Ini yang pertama. Al-ittiba' orang tersebut ittiba' kita sering mendengar kalimat tersebut ittiba' itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebab terbesar yang akan mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala adalah al-ittiba' yaitu ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi itu orang tersebut mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari sisi aqwalihi ucapan-ucapan pembicaraan di dalam pembicaraan barakallahu fikum kita diperintahkan untuk ittiba mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita harus melihat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbicara Nabi telah menuntunkan kepada kita mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmud Inilah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbicara. Orang tersebut diperintahkan berbicara yang khair, bicara yang mengandung kebaikan. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Maka barakallahu fikum pembicaraan yang baik adalah pembicaraan yang tidak mengandung kedustaan. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berdusta di dalam berbicara ya. melarang umatnya untuk berdusta di dalam berbicara Barakallahu fikum apa yang dimaksud dengan al-kadhib kata para ulama yang dimaksud dengan al-kadhib adalah al ikhbaru bi khilafil waqi' ini yang namanya kadhib yang namanya dusta al-ikhbar mengkhobarkan memberikan berita menceritakan bikhilafil waqi' tidak sesuai dengan kenyataan ini yang namanya kadzib ini yang namanya dusta ya. ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sisi ucapan orang tersebut dilarang untuk al ghadib di dalam berbicara barakallahu fikum walaupun ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah pembicaraan tersebut yang sifatnya bercanda dilarang kita untuk berdusta iya. apalagi kalau pembicaraan tersebut ya betapa banyak terjadi orang mendatangkan cerita-cerita yang dusta dalam rangka untuk membuat tertawa manusia supaya manusia itu tertawa kemudian dia cerita mendatangkan cerita atau mengarang cerita dengan cerita-cerita yang dusta barakallahu fikum oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya dusta ini adalah merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadatha kadzab idza hadatha kadzab apabila berbicara dia dusta ya tidak benar ya. tatkala berbicara mengkhabarkan sesuatu ternyata sesuatu tersebut khabar tersebut khilaful waqi' tidak sesuai dengan kenyataan Inilah yang disebut dengan al-kadhib. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi af'alihi, dari sisi perbuatan, menilu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya dari sisi akhlak. Ini penting. Dari sisi akhlak juga kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang terpenting akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya kepada Allah? Ternyata kita diperintahkan supaya mentahidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Ini akhlak yang harus pertama kali diperhatikan oleh seorang mukmin, yang harus pertama kali diperhatikan oleh seorang muslim, yaitu akhlak kepada Allah Tabaraka wa Taala. Betapa banyak manusia yang dia berusaha menjaga akhlaknya kepada sesama makhluk. Sesama manusia dia berusaha untuk memiliki akhlak yang baik tapi ternyata dia memiliki akhlak yang sangat jelek kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Akhlak yang pertama harus diperhatikan adalah akhlak kepada Allah, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari amalan-amalan syirkiyah, amalan-amalan kesyirikan. Kemudian baru yang setelahnya akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada tetangga. Kemudian akhlak di dalam di dalam bermuamalah juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda yang pertama Ah, inilah atau sebab yang pertama yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala adalah ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam maka dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim katakanlah wahai Muhammad kata Allah katakanlah wahai Muhammad apabila kalian mencintai Allah bagaimana tandanya fattabi'uni maka ikutilah oleh kalian aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut mencintai Allah hendaklah orang tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Maka ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Hadihil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laisa huwa ala tariqati muhammadiyati wa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syara'a al-muhammadiyah wa dina al-muhammadiyah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi maka kata beliau kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ayat ini adalah sebagai hakim. Untuk menghakimi siapa ini ayat ini? Yaitu untuk menghakimi kepada mereka orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Yang mereka menyerukan dirinya mencintai Allah. Tapi ternyata dia tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang mereka mengaku mencintai Allah tabaraka wa taala tapi tidak di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Al Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala fa innahu kadzibun fi da'wah maka sungguh orang tersebut telah berdusta di dalam pengakuannya orang yang dia mengaku mencintai Allah tabaraka wa taala akan tetapi tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan fi jami aqwalihi dari semua ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatannya dia tidak mencontoh tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang seperti ini kata al-imam Ibnu Kathir adalah orang yang kafir, orang yang dusta di dalam pengakuannya sehingga dari sini ajal mukminun rahimani wa mengaku kalau dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang ringan jadi bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Saya cinta kepada Allah. Tidak. Tapi di sana barakallahu fikum ada tolak ukurnya. Ada tandanya. Bagaimana tandanya? Dia berusaha untuk mengikuti tariqah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada seorang mengaku dirinya cinta kepada Allah, mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi fa innahu kadzibun. Maka sesungguhnya orang tersebut dusta. Barakallahu fikum. Kemudian ajal mukminun rahimani wa rahimakumullah ini diantara sebabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara sebabnya pula kata beliau adalah qiraatul Qur'an bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma uridu bihi di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah qiraatul Qur'an atau tilawatul Qur'an membaca Al-Qur'an dengan tadabur jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan tadabur dan memahami makna-maknanya dan memahami pula apa yang dimaukan dari ayat tersebut. Dari kalimat yang dia baca, faham. Oh, maknanya demikian. Oh, maksudnya demikian. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Tilawatul Quran Al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang tilawatul Quran di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan tilawatul Quran bacaan Al-Quran itu ada dua yang pertama adalah tilawatul lafzihi tilawah membaca lafad-lafadnya dan yang kedua adalah tilawatu ahkamihi mempelajari tentang hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah terkait dengan tilawatul Quran. Ya. Ini yang harus kita perhatikan bahwasanya tatkala kita membaca Al-Qur'an dituntut kita diperintahkan untuk apa membaca dengan tadabur. Ya. Penuh dengan perhatian Kemudian adalah at-tafahumu lima'anihi. Orang tersebut faham terhadap makna-maknanya. Sehingga bukan hanya sekedar kiroah, kiroah, kiroah. Tapi dia tidak faham maknanya. Tidak tadabur. Dia tidak faham apa yang dimaksudkan dari Barakallahu Fikum ayat tersebut. Kemudian sebab yang berikutnya kata Al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah ataqarrubu ilallahi taala bin nawafili ba'dal faraid at-taqarrub orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang an-nawafil yang sunnah ya yang kita sebut sunnah biasanya yang mustahab setelah mereka menjalankan yang wajib-wajib kemudian yang berikutnya juga kata beliau adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal orang tersebut terus menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan dalam semua keadaan dia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bilisanihi wa qalbihi wa bil dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya dengan hatinya dan anggota-anggota badannya wallahu a'lamu bishawab. mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.